Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih kitab Al-Hudud. Sekarang masyru'iyatu at-tasattur fil hudud. di syariatkannya menutupi diri dalam uh, kaitan dosa yang dilakukan قد يكون ستر الأصح إلى ila jannaji'an الذين تورطوا في الجرائم واقترفوا المعاصم kadang menutupi eh, maksiat atau orang-orang yang berbuat maksiat itu merupakan obat atau solusi yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang telah melakukan kejahatan dan melakukan dosa. وقد ينهدون بعد ارتكابها فيتوبون توبة نصوحا dan e, kadang mereka e, setelah melakukan dosa tersebut mereka bangkit tobat dengan tobat yang e, nasuha wa yasta'nifuna hayatan nadhifatan dan mereka memulai dengan kehidupan yang bersih oleh sebab itu syariat Islam menganjurkan atau mensyariatkan untuk menutupi e, aib atau menutupi e, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan atau melakukan dosa dan tidak e, apa cepat-cepat membukanya ke hadapan umum atau melaporkannya kepada kepada hakim dalam asar dari Sa'id ibnu Musayyab mengatakan balagoni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min aslam yuqalu lahu azzal wa qad jaa yashku rajulan bizina uh, telah sampai kepada saya kata Sa'id bin Sayyib Asar bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang pria dari Aslam yang namanya Hazal di mana ia mengadukan seseorang yang telah melakukan zina melaporkan. Wazalika qabla zila qauluhu ta'ala dan itu sebelum turun firman Allah Subhanahu wa taala Walladina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah sebelum turun ayat qazab gitu kan. Kan kalau udah turun melaporkan nggak ada apa? Nggak ngaku terus semua sendirian apa kena kena had qazab. Nah, sebelum turun ayat ini maka Rasul mengatakan, Ya Hazal, lau satartahu biridaika kana khairan laka. Hei Hazal, seandainya kamu menutupi dengan bajumu. Tentu itu lebih baik bagi kamu. Maksudnya ketika melihat si puasa yang berzina, tutupi aja dengan bajumu, copot, tutupi aja. Tentu itu lebih baik. Karena apa? Karena Eh, kalimat kan kalimat e, kayak kalimat-kalimat semacam itu kan kalimat yang sifatnya tabu ya dengan masyarakat itu dulu ya kan sebelum media menggembor-gemborkan kan sesuatu yang tabu di hadapan masyarakat biasa mereka menyebut apa pamali gitu kan ya tapi ketika itu sering apa di media disebut-sebutkan bahasa-bahasa yang sebenarnya kedengarannya dulu kalau dengar juga kita malu sekarang kan karena sering disebut-sebutkan jadi sudah orang menyebutkannya sudah tidak malu lagi. Jadi sini tujuannya menutup e, menutup-nutup itu supaya kalimat tersebut termasuk perbuatan tersebut tidak nampak di hadapan umum sehingga tidak menjadi e, apa tidak tabu lagi di hadapan masyarakat. Jadi sini Rasul e, menganjurkan kepada Hazal untuk menutupi aib orang tersebut. Yahya bin Said mengatakan fahadastu بهذا hadis fi majlisin fihi Yazid ibnu Nuaim ibnu Hazzal al-Aslami. Saya menyampaikan hadis ini di majlis yang ada Yazid ibnu Nuaim ibn Hazzal al-Aslami. Maka Yazid mengatakan, Hazal jadi hadal hadis hakun. Hazal itu kakek saya. Dan hadis ini benar keberadaannya. Nah, menutup, menutupi aib itu bagi siapa? Apakah setiap orang punya orang kayak pelacur atau orang yang memang kerjaannya apa mengumbar itu ditutupi juga. Di sini hadza binisbati ila man lam ya'tad az-zina wa lam yatahattak bihi. Ini menutup menutupi itu kaitan bagi orang yang tidak terbiasa melakukan perzinahan dan dia tidak apa? tidak uh, jor-joran dalam melakukannya. Amma idza wasala al-halu ila isya'atihi wa tahattuk bihi fayajibu kaunus syahadah bihi awala min tarkiha. Adapun kalau masalahnya sudah orang uh, ya apa sudah apa uh, kerjaannya sudah apa uh, profesi dia menyebarkannya dan dia terang-terangan dengannya dan yang menjadi fitnah bagi orang maka eh, apa isinya melaporkannya dan bersaksi tentangnya itu lebih baik daripada meninggalkannya. Lianna matlub syari' ikhla'ul ardi minal ma'asi wal fawahish. Karena e, tuntutan syariat itu adalah mengosongkan bumi dari maksiat dan perbuatan keji. Wa dzalika yatahaqqaqu bitaubati minal fa'ilin dan itu terrealisasi dengan taubat dari para pelaku wa bizajri lahum wa iqamatil hududi alaihim dan juga terrealisasi dengan cara penjeraan dengan apa eh, dan penegakan hudud terhadap mereka. Jadi bisa dengan taubat kalau memang orang yang biasa apa tidak biasa cukup taubat tidak usah dibuka ke hadapan umum ke persidangan. Tapi kalau orang yang memang biasa maka dengan supaya dia jerak maka ditegakkan, dilaporkan dan tegakkan hudud terhadap mereka. <clears throat> Kemudian al-hudud kafaratun lil asam. Hudud itu adalah penebus dosa. E, banyak ulama, mayoritas ulama e, memandang bahwa hudud itu bila sudah ditegakkan kepada si pelaku pelaku jaroim maka itu sebagai penebus dosa yang telah dia dilakukan. Jadi penghapus dosa yang telah dilakukan. Dan dia tidak diazab di akhirat dengan sebab dosa itu. Dengan sebab dosa itu. Kalau punya dosa yang lainnya urusan lain. Tapi dengan sebab dosa itu. Berdasarkan hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah Ibn Samit berkata, Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin faqal uh, Ubadah ibn Samit mengatakan kami dahulu bersama Rasulullah SAW di satu majlis. Terus beliau mengatakan, Tubayi'uni ala an alla tusyriku billahi syai'an wa la taznu wa la tasriqu wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Faman waffa minkum fa ajruhu ala Allah. Wa man asaba syai'an min dhalika fa'uqiba bihi fahuwa kaffaratun lahu. وَمَنْ man شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَزَّبَهُ azzabahu. Eh, kalian kepada saya untuk tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Dan kalian tidak berzina, tidak mencuri, dan tidak membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecil dengan hak. Barang siapa memenuhi hal itu di antara kalian, maka pahalanya atas Allah dan barang siapa melakukan dosa dari hal itu, maka terus dia diberikan sanksi, maka itu kafarat bagi dia. Dan barang siapa melakukan darinya, terus Allah menutupinya, maka urusannya kepada Allah. Bila Allah menghendaki, Allah memaafkannya. Bila Allah menghendaki, Allah mengazabnya. Di sini ee, eh, disebutkan bahwa orang yang melakukan dari dosa-dosa ini kalau diberikan sanksi di dunia maka kafarat tapi ini e, tidak secara umum tidak secara mutlak tapi selain syirik kenapa syirik orang ditegakkan hudud kepada pelaku e, syirik murtad kan mati apa penebus dosa enggak enggak tapi maksudnya selain yang yang syirik maksudnya kalau orang tadi apa e, membunuh mencuri berzina gitu kan terus tegakkan tadi kaitan pembunuh kisos kan uh, zina atau sariko adalah had terhadapnya atau uh, atau rajam kepada uh, pezina muhsan maka itu sebagai penebus dosa makanya dalam hadis uh, gomidia kan wanita gomidia yang tobat uh, terus apa datang kepada Rasul berzina hamil datang kepada Rasul mengatakan asabtu haddan aqimhu alayya saya melakukan dosa, tegakkan hadrat saya. Terus Rasul memanggil walinya, terus Rasul mengurusi, ya, udah diurusi, terus datang kepada Rasul, terus apa di rajam, kemudian Rasul mensolatkannya, terus Umar mengatakan, Ya Nabi Allah atau sali alaiha wa qadjanat. Wahai Nabi Allah, apa engkau mensolatkannya? Padahal dia sudah berzina. Kata Rasul, Laqad tabat taubatan kusimat bayna sabaina min ahlil madinati hum fahal wajadta an abdullah min anjadat uh, eh, uh, eh, binafsi hadillah eh, dia telah tobat dengan tobat yang seandainya dibagikan kepada pen, 70 70 penduduk Madinah tentu cukup apakah kamu mendapatkan orang yang lebih utama dari orang yang mengorbankan jiwanya karena Allah Abdul mimman jadat binafsiha lillah jadi itu kaitan uh, hudud ya selain yang syirik atau kemurtadan karena itu tidak tidak jadi kafara Itu kalau ditegakkan di dunia, kalau ditutupi ya tadi kalau Allah menghendaki Allah maafkannya, kalau Allah menghendaki Allah mengazabnya. Penegakan hudud itu eh, selain dia penebus dosa, fa innaha ma'azalika zajiratun aniqtirafiha Eh, di samping penebus dosa, dia juga penjera penjera bagi orang lain dari melakukannya atau bagi dia supaya tidak melakukan lagi. Jadi uh, itu apa? Jawabir ya, penambal bagi dosa, kekurangan, wazawajir dan penjera dari melakukan lagi. Kemudian selanjutnya iqamatul hudud fi daril harbi. Menegakkan hudud di darul harbi. Apakah di darul harbi ditegakkan hudud atau tidak? Sebagian ulama memandang bahwa hudud itu ditegakkan di darul harbi sebagaimana ditegakkan di darul Islam tanpa membedakan di antara keduanya. Karena e, perintah untuk menegakkan hudud ini adalah umum, tidak dikhususkan di darul Islam tanpa darul harbi. Ini pendapat Imam Ahmad, Ishaq ibn eh, Rahwiyah, juga Al-Auza'i. Uh, <clears throat> ulama yang lain memandang bahwa hudud itu la tuqamu fi ardil adu. Hudud itu tidak ditegakkan di negeri musuh. Negeri kafir. Wa alaihi ijma'us sahabah. Dan ini yang diijmakan oleh para sahabat. Kenapa? Iz anna iqamatal hudud fi daril harbi qad tahmilu al-mahdud alal iltihaq bil kufri atau bil kufar. Karena penegakan hudud di darul harbi bisa membuat orang yang akan ditegakkan itu lari kepada orang-orang kafir. Membelot kepada mereka. Sehingga sedangkan yang namanya hudud itu ditegakkan dalam rangka ingkarul mungkar. Nah, kalau mendatangkan kemungkaran yang lebih besar maka eh, apa eh, tidak dilakukan. ketika perang Qadisiyah ya eh, ada Abu Mahjan As-Saqafi radhiyallahu taala anhu. Beliau ya biasa minum homer, tidak sabar untuk kalau tidak minum khamar. Pada peperangan ya ketika melawan Persia, panglimanya kan Sa'ad bin Abi Waqqas minum homer, maka dipenjara oleh eh, Sa'ad bin Abi Waqqas diperintahkan untuk di, diikat. Kemudian tatkala peperangan uh, apa eh, terjadi antara kaum muslimin dengan Persia, maka Abu Mihzan apa sedih itu kan, tidak ikut dalam peperangan. Kemudian mengatakan kepada istrinya Sa'ad bin uh, apa Sa'ad bin Abu Waqqas, "Lepaskan ikatan saya. Saya jamin, saya berjanji kalau Allah mengembalikan saya selamat, saya akan kembali lagi ke sini dan uh, diikat lagi." Jadi minta dilepaskan supaya apa? Bisa ikut perang. Dan kalau seandainya saya terbunuh, maka e, kalian telah apa? telah tenang dari saya itu kan. Kalau saya terbunuh berarti kalian sudah tenang dari saya. Maka terus dilepas oleh istrinya saat kemudian naik kuda, kuda saat terus e, melakukan peperangan yang sangat menakjubkan kaum muslimin sampai kaum muslimin mengira itu malaikat gitu kan mereka mengira malaikat yang menolong mereka. Akhirnya peperangan e, menang, kemudian e, Abu Mihjan kembali ke e, tempat apa e, penahanannya dan diborgo lagi gitu kan. Kemudian istrinya Sa'ad mengabarkan hal itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad melepaskannya dan bersumpah untuk tidak menegakkan had terhadap dia karena kehebatan dia dalam peperangan di mana dia menguatkan pasukan kaum kaum muslimin dan setelah itu pun Abu Mihdan tobat dari minum khamar. Jadi di sini penegakan e, pengunduran penegakan had atau penggugurannya itu untuk maslahat yang yang unggul. Karena tadi e, penegakan hudud itu dalam rangka ingkar mungkar. Kalau mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka E, ditangguhkan atau tidak dilakukan. Kemudian selanjutnya an-nahyu an iqamatil hudud fil masajid siyanatan naha anit talawus. Larangan menegakkan hudud di dalam masjid untuk menghindari apa? E, terkontaminasi dengan kotoran, dan darah berceceran kan. Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Hakim Ibn Hizam radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan "Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yustaqada fil masjid wa an tunshada fihi al-ash'ar wa an tuqama fihi al-hudud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dilakukan kisos di dalam masjid. Namanya kisos apa? Ya kan darahan, baik dibunuh ataupun motong eh, anggota badan kisos. Dan juga dilarang dilantunkan syair di dalamnya itu kan. Jadi seperti lagu-lagu ya gitu. Tapi kalau syair-syair yang apa? yang isinya bagus boleh saja kan dalam hadis buhari Muslim uh, Umar melewati Hasan lagi apa me melantunkan syair Umar melihat dengan mata apa delik itu kan kemudian Eh, Hasan mengatakan laqad kuntu unsidu fihi wa fihi man huwa khairum minka. Dulu saya melantunkan syair di di sini sedang masa, masih ada orang yang lebih baik dari kamu. Ini Rasulullah Jadi larangan melantunkan syair syair-syair yang sifatnya jahili atau yang mengundang permusuhan atau yang unsur maksiat atau yang lainnya. Adapun kalau yang isinya hak boleh-boleh saja. Terus juga dilarang melakukan hudud di dalamnya. Hudud tidak dilakukan di masjid, kisah tidak dilakukan di masjid. Kemudian halil qadi ayyahkum bi ilmihi. Nah, bolehkah qadi hakim memutuskan berdasarkan apa yang dia ketahui? Ini ada kasus itu kan. Si qadi itu tahu umpamanya si fulan memang apa mencuri itu kan melihat itu kan e, pas si fulan mencuri itu kan atau berzina nah boleh nggak dia memutuskan berdasarkan apa yang dia ketahui bukan berdasarkan eh, pengakuan si pelaku bukan berdasarkan kesaksian para saksi tapi berdasarkan apa yang dia ketahui di sini mazhab az-zahiri mengatakan wajib atas kodi untuk memutuskan berdasarkan pengetahuannya dalam masalah darah, kisos, harta, kemaluan, dan hudud. Baik dia mengetahui hal tersebut sebelum dia menjabat atau setelah menjabat. Dan e, putusan yang paling kuat itu putusan berdasarkan pengetahuan dia. Karena berdasarkan keyakinan, kemudian berdasarkan pengakuan, kemudian berdasarkan saksi. Itu menurut Zahiriya. Karena Allah mengatakan, Ya ayuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada alillah. Ya orang-orang yang beriman, eh, tegakkanlah keadilan sebagai saksi eh, karena Allah. Dan juga sabda Rasulullah SAW, Man ro'a minkum mungkaran fal yugayyirhu biyadih. Fa'ilam yastati, fabilisanihi, fa'ilam yastati, biqalbi hadis muslim barang siapa orang di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah merubah dengan tangannya kalau tidak mampu maka dengan lisannya dan seterusnya sehingga salah bagi kodi wajib bagi kodi untuk menegakkan keadilan dan bukan termasuk keadilan membiarkan orang yang zalim di atas kezalimannya tanpa dia merubahnya dan juga salah bagi kodi, wajib atas kodi untuk mengingkari kemungkaran dengan apa yang dia ketahui dengan tangannya dan untuk memberikan hak kepada setiap pemiliknya. Kalau tidak, berarti dia zalim. Itu menurut apa pendapat Zahiriyah. Adapun jumhur ulama, amma jumhur ulama, fa innahum yarawna annahu laysa lil qadi an yaqdiya bi ilmihi. Jumhur ulama mengatakan Kodi tidak boleh memutuskan berdasarkan ilmunya, berdasarkan pengetahuannya. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau ra'aitu rajulan ala haddin lam ahuddahu hatta taquma al-bayyinatu indi." Seandainya aku melihat seorang sedang melakukan apa? perbuatan dosa had, saya tidak akan menghadnya sampai ada bayinah, bukti Yesus iya saya mohon saksi. Terus itu alasan pertama. Terus wali annal qadhiya ka ghairihi minal afrad la yajuzu lahu an yatakallama bima syahidahu malam takun ladaihil bayyinah al kamilah. E, juga karena qadhi itu seperti orang lain juga tidak boleh berbicara dengan apa yang dia saksikan selagi tidak punya bukti yang yang sempurna. Umpamanya seandainya si qadhi menuduh si fulan berzina. Dia melihat si fulan berzina. Terus dia mengatakan si fulan berzina. Sedangkan dia tidak memiliki apa? Saksi empat orang yang apa menemani dia tiga orang sama dengan gitu Maka dia disebut apa? kozib orang yang menuduh zina. Yang wajib dihad zina. Nah, bila kau haram mengatakan sesuatu yang dia ketahui, Tadi kan dia mengetahui haram mengatakannya kalau dalam putusan. Maka lebih haram lagi dia mengamalkannya. Kan tadi kan kalau jadi saksi ya. Jadi saksi dia melihat si Pulan berzina. Terus dia e, jadi saksi menyaksikan mengatakan si Pulan berzina. Kalau enggak ada saksi yang lain, kenapa? Kozab. Apalagi kalau mau dia memutuskan dengan ah, merajam si Pulan apa e, membunuh si Pulan. Itu lebih lebih tidak boleh. Kalau bicara saja tidak boleh, berdasarkan apa yang dia ketahui. Apalagi mengamalkan yang berkonsekuensi penumpahan darah orang. Dan dasar pendapat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa id lam ya'tu bisyuhada ulaika indallahi humul kadzibun." Bila mereka tidak mendatangkan saksi, orang yang menuduh tidak mendatangkan saksi, maka di sisi Allah mereka itu para pendusta. Walaupun sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tapi karena tidak mengikuti ketentuan apa? Allah, maka mereka disebut pendusta. Contohnya, sekarang lebih mana yang lebih kuat? E, wahyu atau kita melihat sendiri? Wahyu lebih kuat kan? Allah yang mengabarkannya. Rasulullah dikabarkan tentang nama-nama orang munafik kan? Kisah ketika Abdullah ibnu Ubay mengatakan la yukhrijanna al-azzu min al-azal. Yang mendengar cuma Zaid bin Arqam. Saya lapor kepada Rasul. Rasul karena satu orang Abdullah ibnu Ubay datang kan? Sumpah demi Allah saya tidak mengatakannya. Rasul megang siapa? Abdullah bin Ubay, Salamualaikum zahir. Wahyu membenarkan kesaksian Zaid bin Arqam. Tapi putusan Rasul berdasarkan apa? Tadi eh, pengakuan eh, pengingkaran Abdullah ibnu Ubay. Jadi secara hukum dun duniawi kodoan itu apa Abdullah bin Ubay lepas secara kodoan lepas secara, karena putusan dunia tuduhan kalau tidak e, tidak ada pengakuan dari pelaku harus ada saksi kalau tadi takfir kaitan dua orang ini tidak memenuhi nah, ketika tidak memenuhi berarti seolah-olah tuduhan ini apa tidak ada maka dikembalikan Eh, kepada sumpah pengingkaran dari orang yang dituduh. Kan al tuh alal mudda'i. Ya, e, bukti harus diutarakan orang yang menuduh, pengklaim, saksi itu kan. Wal yamin alaman ankara. Sumpah atas orang yang mengingkari atau al mudda alaihi. Kalau tidak ada saksi, maka diberikan sumpah, suruh sumpah orang yang dituduh itu kalau tidak mengaku. Nah, di sini secara wahyu kesaksian Zaid bin Arqam dibenarkan. Bahkan Allah menyebutkan apa orang munafik eh, apa pendusta di situ kan. Tapi secara hukum duniawi apa Abdul bin Ubay dan teman-temannya lepas. Makanya ada ada dianatan, ada kodoan. Dianatan secara hukum di sisi Allah dia apa kafir kan atau dia salah kan kodoan setelah hukum dunia, putusan hukum duniawi yang Allah tetapkan di dunia, untuk hukum dunia, dia apa? Selamat. Makanya Rasul mengatakan, Innakum tahtasimuna ilayya wala ala ba'dakum ayyakuna alhana bi hujjatihi aqdilahu ala nahwi ma asma'u minhu faman qata'tu lahu min haqqi akhihi syai'an fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. sunya kalian mengadu kepada saya mengaduk, saling mengaduk. Dan bisa jadi sebagian kalian lebih pandai mengutarakan hujahnya dari yang yang lain. Sehingga saya memutuskan dia menang. Padahal dia sebenarnya apa? Salah. Barang siapa yang saya putuskan dari hak saudaranya, dalam arti padahal dia sebenarnya eh, ya salah, tapi secara hukum dunia diputuskan menang karena berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka eh, pada hakikatnya saya memotongkan potongan api neraka bagi dia. Jangan mengambilnya. Jadi maksudnya eh, putusan dunia ini itu pengadilan apa di dunia. Dalam arti nanti di akhirat di diadil lagi dengan pengadilan yang kaitan dengan hakikat. Hakikat. Kalau di dunia berdasarkan apa? Hukmi. Secara hukum dia selamat. Orang munafik secara hukum dunia, hukman dia selamat. Tapi hakikatan insya Allah dia tidak selamat. Jadi maksudnya e, tadi bila saja wahyu tidak bisa dijadikan sandaran dalam putusan oleh kodi yaitu Rasulullah, apalagi sekedar melihat hakim tahu sendiri itu tidak bisa dijadikan putusan. ini yang dimaksud dengan bolehkah seorang memutuskan berdasarkan ilmunya itu tidak tidak boleh tapi putusan harus harus berdasarkan